Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada kesempatan ini akan disebutkan bab dikrul ukuk, bab yang menyebutkan tentang ukuk, durhaka. Ini durhaka kepada kedua kedua orang tua, termasuk bisa besar seorang itu durhaka kepada kedua orang tua. Wa qaulu ta'ala dan ucapan Allah Subhanahu wa taala Anishkurni wali wali walidayka al masir. Untuk kalian bersyukur kepadaku. Demikian juga kepada kedua orang tuamu. al masir, al masir ini kepada aku kepada Allah Subhanahu kalian akan kembali. Maka di sini sebutkan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Situ ada hadis Nabi SAW La yaskurullah man la yaskurunas Allah tidak mensyukuri seseorang yang tidak mensyukuri kebaikan orang lain Kemudian disebutkan di sini oleh beliau hadis nomor 191. An bin Amr dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. <clears throat> Akbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian dia mengatakan, "Ubayyuka ala hijrah." Aku berbayat kepada engkau untuk hijrah, sumpah setia, ya. Untuk hijrah, wal jihad demikian juga jihad abdagil ajra min Allah. Aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala maka Nabi mengatakan, "Hal min walidaik ahadun hayy? Apakah dari kedua orang tuamu itu salah seorang dari mereka itu masih hidup?" Qala na'am. Sahabat ini mengatakan, "Iya, bal kilahuma, apakah keduanya." Qala maka Nabi mengatakan, "Fatabdagi al-ajr min Allah taala." Apakah engkau mengharapkan tabdagil ajra min Allah? Yani apakah engkau mengharapkan pahala dari Allah? Qala na'am. Dia mengatakan iya. Qala farji ila ila ajri min Allah taala. Ini kembalilah engkau kepada pahala Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya demikian. Ini farji eh, ila ahlik ya. Ila walidik demikian sambungannya. Ini kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabihima fafihima fajahid." Kepada keduanya itu berjihadlah. Semua para ulama yakni Nabi menyebutkan fafihi ma fajahid kepada keduanya itu engkau berjihad disebutkan bahwa mendatangi kedua orang tua demikian juga berbuat kepada berbuat baik kepada kedua orang tua itu termasuk jihad oleh karena itu Nabi mengatakan untuk kita berjihad berjihad untuk berbuat baik kepadanya termasuk jihad itu bahkan kadang-kadang itu berat juga ya sebagaimana Allah swt sebutkan di eh, di surat Bani Israel Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa hafid lahumā janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya itu tua di sisi kamu, maka hendaknya kita berbuat baik, berbuat baik kepada dia. Wala taqul lahumā uffin, jangan kau mengatakan kepada keduanya itu uff, yakni kalimat ah jadi kalau kemudian dalam keadaan tua itu kadang berat. Oleh karena, itu, oleh karena itu Nabi mengatakan keduanya di dalam keduanya lah engkau berjihad. Untuk oh, berbuat baik. Kadang-kadang kita ada keperluan, ada kesibukan. Kita meninggalkan kesibukan kita itu apa? Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. <clears throat> oleh karena itu kita perhatikan bagaimana Wais Al-Qarni ya. Wais Al-Qarni disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah apa? Sayyidu Tabi'in Termasuk yang paling mulia dari tabiin. Yang paling mulia dari para tabiin. Padahal di situ ada ulama-ulama seperti Said bin Musayyib. Ya, demikian juga Imam Az-Zuhri, demikian juga yang lainnya. Tapi bagaimana kemudian Nabi menyebutkan bahwa itu adalah yang paling bagus? Ya, yang paling bagus dari para tabiin. Disebutkan bahwa dia itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dia uh, birul ini berbuat uh, baik kepada berbakti kepada kedua orang tua. Demikian juga Imam Nawawi. Beliau menyebutkan juga di Riyadhus Shalihin untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tua ini birul walidain ini beliau menyebutkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ya semua di sini fadl Birul, Walidain wa Silatul arham. Bukan di halaman 102, beliau sebutkan di sini. Bab tersebut Disebutkan beberapa ayat ma'budullah wa natusiku bihi syai'a wa bil walidain ihsana kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Kemudian juga disebutkan di situ ada hadis <clears throat> yakni Harithah ibn Nu'man Al-Ansari. Hadis yang sahih. Semua oleh Ibnu Majah. Bahwa Nabi SAW alaihi beliau mengatakan jannah, aku masuk dalam surga. Fasami itu fihal kiro'ah, aku mendengar di dalam surga itu bacaan Al-Qur'an. tu man hadha. Nabi mengatakan siapa ini? Qalu maka orang yang ada di dalam surga itu atau yang ada di surga itu mengatakan itu adalah harisah bin Nu'man. Itu adalah harisah bin Nu'man. Maka Nabi mengatakan, "Kadzalikumul bir, kadzalikumul bir." Wa kana abaru nas bi ummihi. Nabi mengatakan itulah yakni kebaikan, itulah kebaikan. Itulah berbakti, itulah berbakti. Adalah hadis bin Nu'man ini adalah sahabat yang paling berbakti ya kepada ibunya. Demikian disebutkan. Wa kana abaru nas bi ummihi. Yani orang yang paling berbakti di antara manusia terhadap ibunya. Dengan sebab itu dia Ya, didengar oleh Nabi SAW suara dia membaca Al-Quran di dalam surga. Kemudian berikutnya, <clears throat> hadis nomor 192. Wan Muawiyah bin Jahimah radranhu dari Muawiyah bin Jahimah radranhu anhu Ana Jahimah, ini belum menyebutkan Ana Jahimah Ja'a Nabi SAW Sungguhnya Jahimah mendatangi Nabi SAW Kalau dia mengatakan Ya Rasulullah aratu an alzu Aku ingin untuk berperang Waqad jitu astashiru aku ingin bermusyawarah kepada engkau. Faqala maka Nabi mengatakan, "Fala min um." Apa engkau mempunyai ibu? Qultu na'am. Dia mengatakan, "Iya." Qala maka Nabi mengatakan, "Falzumha." Maka datangilah dia. Final jannah tahta jari sungguhnya surga itu di bawah kedua telapak kakinya. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Semuanya Muhammad demikian juga Imam Nasa'i. Di sini semua para ulama adalah Taif. Ya, semuanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kemudian berikutnya hadis 193, wa Abi Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini bukan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana rajulan qala, sungguhnya seorang laki-laki beliau ini orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, man hakunas bi husni suhbati?" Wahai Rasulullah, siapa orang, orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Qala, maka Nabi mengatakan, "Ummuk, ibumu." Qala sumaman, Kemudian siapa? Qala umuk. Nabi mengatakan, kemudian ibumu. Qala sumaman. Kemudian siapa? Kaulah umuk, Nabi mengatakan ibu ummu tiga kali. Ya. Kala sumaman. Kemudian Nabi mengatakan kemudian siapa? Kala abuka. Kemudian bapakmu. Yang tiga kali di situ ibunya, kemudian baru bapaknya. Akhrajah semua lima Bukhari dan lima Muslim. Berikutnya ada sama 194 Walil Bukhari, Sungai lima Bukhari. Ali bin Amr dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhu marfu'an. Ini sampai kepada Nabi saw. Ini semua hadis ya menunjukkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua demikian juga bahayanya kebalikannya yaitu apa durhaka kepada kedua orang tua kadang kita mengucapkan seperti ini ya sebatas sembaca ya mudah tapi kadang-kadang kalau kemudian mendapati orang tuanya dalam keadaan ini sudah tua maka itu kadang sulit padahal di di keduanya itulah sebenarnya apa surga Nabi SAW beliau mengatakan al-kabair dosa besar itu adalah al-isyraku billah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ini yang pertama, dosa yang paling besar. Wa uqubul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafs kemudian membunuh jiwa. Wal yaminul gomus kemudian sumpah palsu. Ini demikian. Sekarang kita cukupan, ya kita baca berikutnya. Eh, uh,